Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan tafsir Al-Qur'anul Karim masih dalam pembahasan tafsir Al-Fatihah. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang basmalah dan isti'adah. Isti'adah dan basmalah. Isti'adah a'udzu billahi minasyaitonir rajim dan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Ini alhamdulillah telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan mulai memasuki pembahasan ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Para ulama ahli tafsir menjelaskan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdu adalah satu kalimat pujian yang mencakup segala macam bentuk pujian karena huruf alif lam di dalam alhamdu disebut alif lam lil istighraq fayastaghriqu jami'al mahamid alif lam untuk mencakup sehingga dia mencakup segala pujian tidak tersisa satupun pujian kecuali Allah Azza wa Jalla yang lebih patut untuk menyandangnya. Kemudian huruf lam di dalam kalimat lillah itu disebut alam lil ikhtisas wal istihqaq lam untuk menunjukkan pengkhususan dan kepemilikan yang berhak satu-satunya yaitu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Itu huruf lam pada lillah. Kekhususan hanya Allah yang berhak menyandang segala pujian. Lalu apa yang dimaksud dengan Alhamdulillah? Kesimpulannya kata para ulama, Alhamdulillah itu artinya wasful mahmudi bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim mensifatkan yang dipuji itu dalam hal ini adalah Allah Azza wa Jalla dengan sifat kesempurnaan disertai dengan cinta dan pengagungan. Itulah makna alhamdulillah. Jadi tatkala kita mengucapkan alhamdulillah itu artinya kita memuji Allah dengan semua sifat kesempurnaan disertai dengan cinta dan pengagungan. Saya ulangi, Alhamdulillah itu artinya wasful mahmudi bil kamal. Mensifatkan Allah dengan sifat yang maha sempurna. Ma'al mahabbati wa ta'zim. Disertai dengan cinta dan pengagungan. Makanya jemaah sekalian, memuji manusia itu tidak disebut alhamdulillah dalam bahasa Arab istilahnya adalah al-madhu bukan alhamdu. Kenapa? Karena pujian kepada manusia tidak sempurna. Dan juga kadang kita memuji orang bukan karena kita cinta kepadanya, bukan pula karena memuliakan dia. Maka itu tidak disebut dengan alhamdu. Tetapi al-madhu. Ya. Jadi memuji Allah terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama mensifatkan Allah dengan sifat kesempurnaan. Bagian yang kedua ada cinta dan pengagungan di dalam hati kita. Ada cinta dan pengagungan di dalam hati kita. Iya. Kemudian apa yang dimaksud kesempurnaan di sini? Kesempurnaan itu maknanya adalah tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Tidak mengandung aib dan celah sedikit pun. Itu maksudnya sempurna. Sempurna maha terpuji. Terpujinya Allah sangat sempurna. Tidak mengandung aib sedikit pun. Beda dengan manusia kadang kita memuji dia, tapi tetap saja mesti ada kekurangannya. Mesti ada kekurangannya. Baik pada sifat yang kita puji itu, maupun pada sifat yang lain. Contohnya kita memuji orang, seseorang, dia orang yang dermawan. Cuman kadang-kadang datang pelitnya. Nah, ada kadang-kadangnya. Iya. Jadi dia punya sifat terpuji, kedermawanan tapi kadang-kadang pelit juga. Atau kita katakan dia selalu dermawan, tapi sayangnya dia malas. Ya. Jadi dia terpuji di satu sisi, tapi di sisi lain tidak terpuji. Adapun Allah Azza wa Jalla, Allah Maha terpuji tidak mengandung aib sedikit pun. Enggak ada kekurangan. Tidak ada kekurangan dilihat dari sisi manapun juga. Iya. Sekarang kita lihat dari sisi mana Allah terpuji? Nah, ini pembahasan berikutnya dari sisi mana terpujinya Allah. Pertama jemaah sekalian dari sisi zatnya. Allah adalah zat yang sempurna, tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Kemudian yang kedua dari sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah semuanya sempurna, tidak ada kekurangan. Kemudian yang ketiga perbuatannya. Perbuatan Allah adalah terpuji. Allah hanya melakukan yang terpuji. Allah tidak melakukan sesuatu yang tercelah. Kemudian yang keempat, ketetapannya. Ini adalah buah dari perbuatan Allah, yaitu ketetapannya. Dan ketetapan Allah itu terbagi dua. Ketetapan Allah terbagi dua. Ketetapan syar'iyah dan ketetapan kauniyah maka kedua ketetapan Allah ini terpuji tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Saya ulangi jemaah sekalian, Allah terpuji dari sisi zatnya, kemudian sifat-sifatnya, kemudian perbuatannya dan ketetapannya. Kemudian ketetapan Allah terbagi dua. Ketetapan syariat dan ketetapan kauniyah. Apa yang dimaksud dengan ketetapan syariat? Maksudnya adalah syariat yang Allah tetapkan bagi umat manusia. Dalam hal ini bagi kita adalah syariat Islam. Adapun yang dimaksud dengan ketetapan kauniyah adalah takdir Allah. Semua yang terjadi di alam ini itu namanya takdir Allah. Maka pada dua ketetapan ini Allah Maha terpuji. Maksudnya apa jemaah sekalian? Ketetapan Allah, syariat maupun takdir Allah kedua-duanya tidak mengandung kekurangan. Tidak mengandung kekurangan. Pertama syariat. Syariat Allah adalah syariat yang sempurna. Makanya Allah tegaskan dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian yaitu agama Islam dan ini adalah ayat yang terakhir turun Allah nyatakan pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian Bapak Ibu sekalian agama Islam syariat Islam dipandang dari segi manapun dari sisi manapun tidak mengandung kekurangan. Ini luar biasa. Beda dengan aturan hukum, undang-undang, etika, apapun yang merupakan hasil pikiran manusia. Kadang di satu sisi bagus, tapi di sisi lain nggak bagus. Atau di satu zaman cocok, setelah perkembangan zaman perlu direvisi. Makanya kita sering mendengar undang-undang ini sudah nggak cocok, perlu kita revisi. Iya. Demikian pula etika manusia. Kadang di satu daerah cocok, tapi kalau kita bawa di daerah yang lain nggak cocok. Iya. Itu semuanya hasil pikiran manusia kadang baik, kadang tidak. Itu namanya tidak sempurna. Kenapa? Karena manusia nggak sempurna. Hasil yang mereka telurkan pun, hasil kesepakatan mereka pun tidak akan sempurna. Yang sempurna hanyalah syariat Allah Azza wa Jalla atau agama Islam. Tapi sangat disayangkan yang terjadi adalah manusia lebih memilih ciptaan orang bahkan kaum muslimin juga mereka tinggalkan agamanya tinggalkan aturan-aturannya syariatnya lalu mereka lebih memilih aturan-aturan hukum-hukum dan undang-undang yang diciptakan oleh manusia padahal aturan Islam syariat Islam undang-undang Islam hukum-hukum Islam lebih baik sempurna tidak ada kekurangan dilihat dari sisi manapun cocok untuk semua bangsa baik bangsa Arab maupun non Arab dan cocok untuk setiap masa mulai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sampai hari kiamat dan Allah bahkan telah menetapkan siapa yang menjalankan syariat tersebut dia akan bahagia dia akan meraih keberkahan hidup di dunia ini maupun di akhirat. Tapi subhanallah yang terjadi malah manusia memilih buatan-buatan mereka sendiri. Dalam bidang hukum misalkan mereka lebih senang hukum peninggalan Belanda atau hukum yang mereka sepakati sendiri atau hukum hasil pemikiran orang-orang kafir. Dalam bidang ekonomi mereka lebih senang untuk menerapkan sistem ekonomi ribawi yang mengandung riba. Padahal dalam Islam semua sisi kehidupan manusia sudah diatur. Itu juga makna kesempurnaan. Sempurna artinya semua aspek kehidupan kita sudah diatur dalam Islam. Bapak Ibu sekalian, sebut bidang kehidupan apa saja. Semuanya sudah diatur dalam Islam jangankan persoalan hukum, undang-undang, ekonomi, bisnis, jual beli, politik, negara, hubungan internasional, pemerintahan, masyarakat. Jangankan yang seperti itu, itu permasalahan besar. Masalah kehidupan pribadi saja benar-benar diatur dalam syariat. Ketika kita bangun tidur, apa yang kita lakukan, kita masuk ke dalam WC, apa yang kita lakukan di dalam WC, apa yang kita lakukan, bagaimana cara pakai pakaian yang benar. Ada doa-doanya semuanya, sampai hubungan suami istri, hubungan ranjang, bagaimana cara mandi yang benar, bagaimana cara buang hajat yang benar, semua diatur di dalam syariat. Apalagi masalah-masalah besar. Jadi jemaah sekalian, itu artinya sempurna. Walaupun sangat disayangkan sekali, umat Islam jangankan mengamalkan. Mempelajarinya saja tidak. Yang mereka pelajari justru teori-teori ekonomi, etika-etika, dan hukum-hukum, serta perundang-undangan yang dibuat oleh manusia, bahkan yang dibuat oleh orang-orang kafir. Ini sungguh sangat disayangkan. Dan jemaah sekalian, kalau seperti itu tidak akan mungkin kita akan meraih kebahagiaan yang hakiki di dunia maupun di akhirat kelak. Ini yang pertama, ketetapan syariat. Syariat Islam syariat yang sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam aturan syariat Islam tidak ada kekurangan sedikit pun. Karena dia datang dari Allah Azza wa Jalla yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. ya. Karena kalau kita mengatakan syariat ini sudah nggak cocok lagi, itu men itu menunjukkan kita nggak benar-benar memuji Allah. Kita memuji Allah berarti kita yakin Allah maha sempurna. Maka syariatnya pun syariat yang sempurna. Iya. Kemudian jemaah sekalian, ketetapan kauniyah, takdir Allah semua yang terjadi di alam ini adalah takdir Allah. Kebaikannya maupun keburukannya. Adanya orang-orang baik, adanya makhluk yang jahat, seperti adanya iblis, adanya orang-orang kafir, demikian pula kejahatan-kejahatan mereka, semuanya adalah takdir Allah. Itu yang dimaksud dengan beriman kepada takdir Allah, baiknya maupun buruknya. Yaitu kita yakin, semua yang terjadi di alam ini adalah takdir Allah. Dan jemaah sekalian, takdir Allah itu sempurna. Tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Tapi kenapa dikatakan makhluk itu buruk, makhluk itu jelek? Maka yang jelek adalah makhluk itu sendiri. Bukan perbuatan Allah menakdirkannya. Contohnya Allah menakdirkan setan Allah menciptakan setan. Allah juga yang menciptakan perbuatan setan. Semua yang terjadi di alam ini adalah takdir Allah, ciptaan Allah. Tapi tidak bisa kita mengatakan Allah melakukan keburukan. Iya, beda dengan makhluk. Makhluk kalau berbuat jelek, maka kita sebut dia makhluk yang jelek namun Allah menakdirkan adanya kejelekan, itu adalah penakdiran yang betul-betul sempurna, yang maha baik, tidak mengandung kejelekan. Perbuatan Allah menakdirkan kejelekan bukan kejelekan. Kejelekan itu ada pada makhluk itu sendiri. Allah menakdirkan adanya setan perbuatan Allah menakdirkan adanya setan itu bukan kejelekan, itu kebaikan. Kalau begitu di mana jeleknya? Jeleknya adalah pada setan itu sendiri dan perbuatannya. Bisa dipahami ya? Allah menakdirkan sesuatu yang jelek, kita lihat dari dua sisi. Pertama dari sisi perbuatan Allah, maka itu maha baik. Bukan kejelekan. Yang kedua dari sisi makhluknya itu sendiri. Setan adalah makhluk yang jelek. Maka dia jelek. Tapi perbuatan Allah menciptakan dia bukan kejelekan. Kenapa? Karena Allah menciptakan kejelekan disebabkan adanya hikmah-hikmah yang baik. Adanya hikmah-hikmah yang baik. Contohnya apa Bapak Ibu sekalian? Allah ciptakan setan supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan satu ibadah yang namanya sabar. Iya kan? Kita bersabar dari gangguan setan. Kita bersabar dari godaan setan. Itu yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan adalah kebaikan di balik itu. Demikian pula kita bisa beribadah yang namanya dakwah karena ada orang-orang yang digoda oleh setan lalu berbuat dosa, maka kita dakwahi mereka. Kita nasihati mereka. Demikian pula ada jihad. Karena ada orang-orang yang menjadi tentara setan. Maka kita perangi mereka, kita berjihad di jalan Allah. Itu yang Allah inginkan. Ya. Dan kadang-kadang manusia juga melakukan sesuatu yang sebenarnya dia tidak inginkan. Namun yang dia inginkan adalah hikmah di balik itu. Contohnya Bapak Ibu sekalian, kita minum obat yang pahit. Apakah karena kita memang senang minum yang pahit? Pada umumnya tidak. Pada umumnya orang suka yang manis. Tapi kok dia mau minum yang pahit? Bukan pahit itu yang dia inginkan. Tapi yang dia inginkan adalah hikmah di balik itu. Apa hikmahnya? Kesembuhan. Iya, demikian pula Allah menciptakan keburukan. Bukan karena Allah menginginkan keburukan, tapi yang Allah inginkan adalah hikmah di balik itu. Oleh karena itu, semua ciptaan Allah, semua perbuatan Allah menciptakan itu semuanya maha baik, sempurna, tidak mengandung kejelekan, tidak mengandung aib-aib sedikit pun. Baik, ini jamaah sekalian yang dimaksud kesempurnaan Allah. Inilah yang selalu kita ucapkan Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah maksudnya betul-betul kita meyakini Allah tidak mengandung kekurangan sedikit pun demikian pula syariatnya dan takdirnya tidak ada kekurangan sedikit pun makanya Bapak Ibu sekalian orang yang tidak menjalankan hukum-hukum Allah tidak mengikuti syariat Allah dia lebih memilih hukum-hukum dan syariat etika dan undang-undang buatan manusia. Pada hakikatnya apa yang dia ucapkan tidak selaras dengan perbuatannya. Dia ucapkan alhamdulillah, tapi perbuatannya tidak selaras. Apakah dia lebih mementingkan hukum buatannya sendiri atau adat kaumnya atau peninggalan nenek moyangnya atau hasil musyawarahnya atau bahkan hasil mengimpor dari negeri-negeri kafir? atau peninggalan penjajah. Itu yang lebih dia utamakan daripada syariat Allah Azza wa Jalla atau aturan-aturan Allah. Sekali lagi, segala aspek kehidupan kita sudah diatur oleh Allah, tinggal kita pelajari dan kita amalkan. Iya. Itu yang dimaksud dengan kesempurnaan. Kemudian di sini dalam ayat ini dikatakan Rabbil Alamin Allah Rabb seluruh makhluk Al-Alamin artinya seluruh makhluk Seluruh makhluk artinya selain Allah Yang berwujud itu hanya ada dua Kalau bukan Al-Khaliq Sang pencipta maka dia adalah al-makhluk yang diciptakan. Selain Allah, semuanya makhluk. Selain Allah tabaraka wa taala, semuanya adalah makhluk. Selain Allah adalah ciptaan Allah. Lalu apa yang dimaksud dengan Rob? Rabbil alamin kalau di terjemahan mungkin diartikan Tuhan. Tapi dalam kalimat la ilaha illallah tiada ilah yang berhak disembah selain Allah juga diterjemahkan Tuhan. Padahal yang pertama Rob, yang kedua ilah. Mana sebenarnya, sebenarnya yang benar? Maka jemaah sekalian, terjemahan itu kadang-kadang salah dan tidak mewakili makna yang sebenarnya. Cuma sekedar pendekatan makna. Maka harus kita paham. Rob dan ilah itu dua adalah dua kata yang maknanya berbeda. Walaupun di terjemahan mereka terjemahkan Tuhan. Iya. Kalau begitu apa yang dimaksud dengan Rob? Rob itu adalah manijtama'a fihi salah satu ausaf yang terkumpul padanya tiga sifat atau yang memiliki tiga sifat al khalku wal mulku wat tadbir mencipta menguasai dan mengatur itu artinya rob sehingga Rabbul Alamin maknanya adalah yang mencipta seluruh makhluk, yang menguasainya dan yang mengaturnya. Ini arti Rob. Jadi kalau diterjemahkan sebenarnya panjang. Ya. Mereka mau singkat, jadinya di Tuhan saja. Itulah kedalaman bahasa Arab. Kalau diterjemahkan bisa panjang lebar. Makanya sering salah tatkala diterjemahkan. Iya. Kecuali kita sepakat, Tuhan itu artinya yang memiliki tiga sifat tersebut, baru benar. Iya. Jadi Rob itu adalah yang maha menciptakan, yang maha menguasai dan maha mengatur. Artinya jemaah sekalian, seluruh makhluk adalah ciptaan Allah, seluruh makhluk di bawah kekuasaan Allah, Seluruh makhluk diatur oleh Allah. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian bagi kita. Dia yang menguasai dan mengatur kehidupan dan kematian. Dialah Allah yang menciptakan seluruh makhluk. Manusia, matahari, bulan dan bintang, langit dan bumi. Semuanya. Dia yang menciptakan dia yang menguasai, dia yang mengaturnya. Oleh karena itu, tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini kecuali harus dengan izin Allah. Tidak ada satu butir pun pasir yang bergerak ditiup angin kecuali dengan kehendak Allah. Karena dia betul-betul maha kuasa. Beda dengan maha kuasanya makhluk. Kadang orang-orang tanpa izin melakukan sesuatu. Kalau di bawah kekuasaan Allah, tidak mungkin ada yang bisa melakukan satu apapun tanpa kehendaknya. Kalau Allah kehendaki maka akan terjadi, kalau Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Benar-benar Allah Maha Kuasa dan Allah yang mengatur seluruh makhluknya. Ini yang dimaksud dengan Rob. Jadi ini juga kalimat pujian. Robbil Alamin. Dialah Rob seluruh makhluk. Yang mencipta, menguasai, dan mengatur. Yang menciptakan rezeki bagi mereka. Yang menguasai dan mengaturnya. Yang memberi manfaat dan mudarat dia yang menciptakan untuk mereka kemanfaatan dan kemudaratan. Dia yang menguasai dan dia yang mengatur. Intinya segala sisi kehidupan kita di bawah kekuasaan Allah. Dia yang mencipta, dia yang mengatur, dia yang menguasai. Itu yang dimaksud dengan Rob. Iya. Adapun ilah, ilah artinya sesembahan. La ilaha illallah artinya tidak ada sesembahan yang patut diibadahi selain Allah. Kenapa harus dibedakan ini Bapak Ibu sekalian? Karena ada makhluk yang dijadikan ilah tapi dia nggak mungkin menjadi rob. Iya. Jadi kalau kita mengatakan makhluk itu Tuhan dalam artian dia yang mencipta itu nggak mungkin terjadi. Tapi kalau dalam artian karena dia disembah oleh manusia mungkin saja. Jadi tidak ada Rob kecuali Allah. Namun ilah selain Allah, sesembahan selain Allah itu banyak. Ada manusia yang menyembah Yesus, ada yang menyembah matahari, bulan dan bintang, ada yang menyembah patung-patung, ada yang menyembah pepohonan, ada yang menyembah kuburan-kuburan. Jadi sesembahan banyak, ilah banyak. Sedangkan Rob hanya satu. Oleh karena itu, kalau kita sudah pahami ini, hanya satu Rob, hanya satu yang mencipta, menguasai, dan mengatur seluruh makhluknya. Sebenarnya, sudah sepatutnya hanya dia saja yang kita yakini sebagai ilah sebagai sesembahan yang benar ini kalau akal kita sehat kalau akal kita sehat maka akal yang sehat pasti mengimani Allah satu-satunya yang patut untuk disembah kenapa? karena hanya dia sebagai Rob tidak ada Rob yang lain iya yeah. Makanya jemaah sekalian, orang yang menyembah selain Allah adalah orang yang paling bodoh. Kenapa? Karena dia menyembah makhluk yang sama dengan dia. Bahkan bisa jadi lebih lemah daripada dia. Bahkan makhluk itu dia sendiri yang buat. Contohnya, berhala-berhala, patung-patung. Mereka sendiri yang pahat, mereka yang buat, kok mereka jadikan sesembahan? Kalau mereka mau menghancurkan, mudah saja. Itu kan namanya kebodohan. Menyembah makhluk yang tidak menciptakan dia, tidak pula memberi rezeki kepadanya, tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Tidak bisa mendengarkan doanya, kalaupun mendengarkan tidak bisa mengabulkannya. Tidak bisa meminta pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat tidak bisa membalasnya di hari kiamat. Maka menyembah selain Allah adalah kebodohan yang besar. Oleh karenanya jemaah sekalian, Allah sangat murka terhadap orang yang mempersekutukan Allah. Kenapa? Karena orang yang mempersekutukan Allah itu sama saja dia menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah yang maha mencipta, yang memberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, yang menguasai dan mengatur alam ini, bagaimana bisa disamakan dengan makhluk yang lemah. Jadi jemaah sekalian, pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini adalah Allah satu-satunya Rob dan Allah satu-satunya sesembahan yang pantas diibadahi dan Allah memiliki semua sifat-sifat yang sempurna tidak mengandung kekurangan sedikit pun demikian pula ketetapan Allah adalah ketetapan yang sempurna baik ketetapan syariat maupun takdir Allah di alam ini baik jemaah sekalian ini secara ringkas tafsir ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masuk penafsiran ayat yang berikutnya Ar-Rahmanir Rahim. Para ulama menjelaskan Ar-Rahman itu artinya Zurrahmatil wasi'ah. Pemilik rahmat yang sangat luas. Rahmatnya sangat luas meliputi segala sesuatu. Sedangkan Ar-Rahim artinya adalah yang mencurahkan rahmatnya untuk hamba-hambanya. Jadi dalam nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim terkandung sifat Allah. Cuman perbedaannya pada nama Ar-Rahman terkandung sifat zatiyah yaitu sifat rahmat Allah yang tidak pernah terpisah darinya yang berhubungan dengan zatnya sedangkan pada nama Allah Ar-Rahim adalah sifat fi'liyah yaitu perbuatan Allah merahmati hamba-hambanya dan jemaah sekalian rahmat Allah sungguh sangat luas. Di dalam banyak hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna lillahi mi'ata rahmah." Allah memiliki seratus rahmat. Anzala minha rahmatan wahidah wa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina rahmatan. Yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Dari seratus rahmat ini, Allah turunkan ke muka bumi hanya satu. Dan Allah tahan di sisinya sembilan puluh sembilan rahmat. Untuk diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman di akhirat kelak. Adapun yang satu rahmat ini diturunkan ke muka bumi untuk seluruh makhluk. Yang 99 Allah tahan khusus bagi orang-orang yang beriman di hari kiamat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dari satu rahmat inilah seluruh makhluk memiliki sifat kasih sayang. Antara manusia dengan manusia saling menyayangi, antara jin saling menyayangi, antara malaikat. Malaikat memiliki sifat kasih sayang. Bahkan hewan-hewan pun mendapatkan bagian. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hewan buas tidak akan menerkam anaknya sendiri. Karena dia mendapatkan bagian juga dari satu kasih sayang yang dibagi untuk seluruh makhluk. Jadi satu itu saja sudah cukup dibagi untuk seluruh makhluk. Maka bisa kita bayangkan bagaimana lagi dengan 99-nya. Namun jamaah sekalian, 99 itu hanya Allah akan berikan kepada orang yang beriman. Jadi subhanallah luar biasa, besar sekali kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman kelak pada hari kiamat. Kemudian kasih sayang Allah di dunia ini pun masih terbagi menjadi dua. Ada rahmat Allah yang khusus dan ada yang umum. Yang umum itu adalah rahmat Allah yang darinya manusia dianugerahkan kenikmatan dunia. Ini sifatnya umum. Artinya apa umum? Artinya bukan hanya orang beriman yang dapat. Orang kafir pun dapat. Makhluk pun dapat. Ah, afwan, ah, binatang pun dapat. Contohnya, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat kekayaan. ya, Dan semua nikmat duniawi. Semua dapat. Yang beriman maupun yang kafir. Tetapi rahmat yang khusus hanya bagi orang-orang yang beriman. Apa rahmat yang khusus itu? Itulah iman dan takwa. Ibadah-ibadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, semua amal soleh hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Yang kelak merekalah yang akan dianugerahkan 99 rahmat di akhirat. Dan dalam hadis Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya engkau wahai surga adalah rahmatku aku rahmati denganmu siapa yang aku kehendaki dari hamba-hambaku yaitu hamba-hamba Allah yang beriman dan jemaah sekalian sampai di sini kita sudah mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga dari ayat ini Ayat ini Ar-Rahmanir Rahim menunjukkan kepada kita Allah memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim dan sifat yang terkandung di dalamnya. Kemudian juga dalam ayat ini bisa kita petik hendaklah kita selalu mengharap rahmat Allah. Iya. dan hendaklah senantiasa kita melakukan amalan-amalan agar mendapatkan rahmat Allah yaitu amal soleh amalan yang ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah amalan yang menyebabkan kita mendapatkan rahmat Allah kemudian kita masuk ayat yang berikutnya maliki yaumiddin Allah adalah raja di hari pembalasan Bapak Ibu sekalian para ulama ahli tafsir menjelaskan Malik Yomiddin itu bisa dibaca dengan dua bacaan. Mimnya dipanjangkan atau dipendekkan. Bisa dibaca Maliki Yaumiddin. Bisa juga dibaca Maliki Yaumiddin. Artinya berbeda. Kalau Maliki Yaumiddin artinya dialah Allah pemilik hari pembalasan. Kalau dibaca Maliki Yaumiddin, dialah Allah raja di hari pembalasan. Dan dua-duanya benar. Allah yang memiliki dan menguasai hari pembalasan. Apa ini maksud hari pembalasan? Hari kiamat. Kenapa Allah mengatakan dia adalah raja di hari pembalasan? Kenapa Allah tidak mengatakan Allah adalah raja di dunia dan di akhirat? Bukankah Allah juga sekarang ini adalah raja? Iya, Allah raja. Tapi kenapa dalam ayat ini hanya dikatakan dia adalah raja di hari pembalasan, hari akhirat? Ada hikmahnya Bapak Ibu sekalian. Hikmahnya adalah untuk mengingatkan kita bahwa di hari pembalasan benar-benar Allah akan tunjukkan kebesarannya, keagungannya dan kekuasaannya. Dan di hari itu tidak ada lagi raja selain Allah. Beda dengan di dunia sekarang. Banyak raja-raja. Banyak para penguasa. Walaupun kerajaan dan penguasaan mereka itu terbatas. Tapi mereka disebut raja. Tetapi di akhirat kelak tidak ada lagi raja kecuali Allah. Yang dulu di dunia penguasa, pemimpin tidak ada lagi. Semua sama rata. Yang membedakan hanyalah iman dan takwa. Iya. Yeah. Oleh karena itu, pada hari itu Allah akan menggulung langit dan bumi dengan tangannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kemudian Allah berfirman, "Anal Malik Ainal muluk, aina mulukul ard, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Akulah raja yang sebenarnya. Mana raja-raja dunia? Mana orang-orang yang berbuat semena-mena ketika di dunia? Dan mana orang-orang yang sombong? Demikian pula dalam Al-Quran Allah mengatakan, Limanil mulkul yaum. Pada hari itu Allah mengatakan, milik siapa kerajaan pada hari ini. Ketika itu jamaah sekalian, tidak ada yang sanggup, tidak ada yang mampu, tidak ada yang berani untuk sekedar mengucapkan satu kata. Betul-betul dia nggak punya kuasa. Untuk berucap saja, dia nggak punya kuasa. Lalu Allah sendiri yang menjawabnya, Lillahil wahidil kahhar. Kekuasaan pada hari ini hanya milik Allah yang satu saja yang maha perkasa. Jadi luar biasa. Pada hari itu Allah tunjukkan kebesarannya, kekuasaannya dan keagungannya. Iya. Wala yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba. Ketika itu makhluk tidak punya kekuasaan apa-apa. Tidak mampu sekedar untuk mengucapkan satu kata kecuali bagi siapa yang Allah izinkan dan dia hanya bisa mengucapkan ucapan yang benar. Ya. Itulah hikmahnya jamaah sekalian. Jadi ini termasuk keimanan kita kepada Allah, dialah raja di hari pembalasan. Maka kalau begitu pelajaran penting yang bisa kita petik di sini adalah mengimani adanya hari pembalasan, mengimani adanya hari untuk meminta pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan dan mengimani Allah Maha mampu membalas semua perbuatan kita yang baik akan dibalas dengan kebaikan yang buruk akan dibalas dengan keburukan kemudian Bapak Ibu sekalian ada pelajaran penting dari urutan tiga ayat ini Ayat ini dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Ar-Rahmanir Kemudian Malik Yaumiddin. Baru setelah itu kena na'budu wa kena nasta'in. Di dalam urutannya dan dalam makna yang terkandung di dalamnya mengandung pelajaran penting bagi kita. Di dalam alhamdulillahi rabbil alamin kita dapat memetik satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita yaitu kewajiban mencintai Allah. Kewajiban mencintai Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Rob yang selalu menganugerahkan nikmat kepada kita. Tadi sudah kita bahas, Rob itu adalah yang mencipta, menguasai, dan mengatur. Maka dialah yang menciptakan kenikmatan bagi kita, dialah yang menciptakan rezeki, dia yang mengaturnya, dia yang menguasainya. Dan dialah yang maha baik kepada kita. Itulah sebabnya kita selalu mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin untuk mensyukuri segala nikmat yang dia berikan. Bahkan jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW diberi nikmat mengucapkan Alhamdulillah, ditimpakan musibah, juga mengucapkan Alhamdulillah. Hanya ada sedikit perbedaan kalau diberi nikmat beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus solihat. Segala puji bagi Allah dengan nikmatnya menjadi sempurna segala kebaikan. Kalau ditimpa musibah, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah pada setiap keadaan. Kenapa jemaah sekalian? Karena pada musibah itu sebenarnya bagi seorang muslim adalah nikmat. Karena dengan musibah, dosa-dosa kita diampuni. Derajat kita ditinggikan. Kalau kita bersabar, maka pahala kita tanpa batas. Sebagaimana firman Allah, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum Bigari hisab." Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar itu tanpa terhitung. Ya, Yeah. Dan banyak lagi manfaat musibah bagi seorang muslim. Jadi subhanallah Allah terus-menerus menganugerahkan nikmat kepada kita. Maka hendaklah selalu kita puji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena Allah yang maha baik, yang maha sempurna pemberiannya, nikmatnya, sudah sepatutnya dia kita cintai. Bahkan sudah sepatutnya dia lebih kita cintai karena dia yang paling baik kepada kita karena dia yang terus-menerus menganugerahkan nikmat kepada kita bahkan kita selalu melakukan dosa-dosa kepadanya dia membalas kita dengan berbagai macam nikmat sudah sepatutnya dia kita cintai melebihi apapun oleh karena itu jemaah sekalian cinta kepada Allah termasuk ibadah yang sangat agung namanya ibadah hati Kemudian pada ayat yang kedua Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka kita memetik pelajaran penting dari sini adalah hendaklah kita senantiasa memiliki pengharapan yang besar kepada Allah. Senantiasa mengharapkan agar dirahmati oleh Allah, diberikan ampunan dan diberikan dimasukkan ke dalam surga. Itu konsekuensi keimanan terhadap Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dalam diri kita harus ada ibadah hati yang namanya Ar-Raja, mengharap. Kemudian pada ayat Malik Yawmiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Allah maha mampu untuk membalas setiap perbuatan kita. Sudah sepatutnya kita memetik pelajaran di sini untuk kita selalu takut kepada Allah. Ini juga ibadah hati. Dan jamaah sekalian, inilah tiga ibadah hati yang harus senantiasa menyertai setiap ibadah kita. Cinta kepada Allah, mengharap rahmatnya, dan takut kepadanya. Kalau kita memiliki tiga hal ini, maka kita akan mendapatkan manfaat yang sangat agung. Kalau kita cinta kepada Allah, kita akan terus berusaha mendekatinya, menyebut namanya. Makin cinta kita, makin besar usaha kita mendekatinya, dan makin banyak kita sebut namanya, dan kita ingat dalam hati kita. Kemudian, semakin kuat pengharapan kita kepada Allah, maka semakin besar usaha kita untuk mendapatkan rahmat Allah Tadi sudah kita jelaskan untuk mendapatkan rahmat Allah adalah dengan dua syarat. Beribadah dengan ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Itu caranya mendapatkan rahmat Allah. Kemudian apabila kita takut kepada Allah, makin takut kita kepadanya, makin jauh kita dari perbuatan dosa. Jadi, yang pertama memotivasi kita mendekat kepada Allah, yang kedua memotivasi kita untuk beramal dengan amalan yang benar, amalan yang benar itu yang ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga menjauhkan kita dari perbuatan dosa. Kemudian setelah itu baru disusul dengan iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Maka itu bermakna kami beribadah dengan tiga sifat yang tertera di dalam tiga ayat sebelumnya. Itulah jamaah sekalian rahasia urutan. Kenapa setelah tiga ayat ini disusul dengan ia kena budu? Karena kita diperintah beribadah dengan tiga sifat ini. Ibadah kepada Allah harus dibangun di atas dasar cinta, harap, dan takut kepadanya. Kemudian ayat iyyaka Budu menegaskan kepada kita hanya Allah satu-satunya yang patut disembah. Ini penegasan terhadap tiga ayat sebelumnya. Karena hanya dialah Rob. Hanya dialah yang paling pengasih dan penyayang. Hanya dialah penguasa di hari pembalasan. Maka sudah sepatutnya, Ia karena Budu Hanya lah kita menyembah dan kita yakin orang yang menyembah selain Allah salah, musyrik lagi kafir dan kita benci kepada mereka karena mereka telah merendahkan Allah dengan menyembah selain Allah. Jadi jemaah sekalian, ini rahasia urutan ayat. Namun insya Allah pembahasan lebih detail terhadap ayat ia kena budu wa iya kena stain kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Barangkali ada uh, waktu untuk tanya jawab, saya persilahkan. Jadi pertanyaannya, apakah setiap pekerjaan atau aktivitas kita mulai dengan basmalah dan diakhiri dengan hamdalah? Iya. Jawabannya iya. Setiap aktivitas kita hendaklah dimulai dengan basmalah. Setelah itu kita bersyukur kepada Allah dengan menyebut hamdalah. Ya, Maka kita akan mendapatkan keberkahan. Kita akan mendapatkan keberkahan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan tujuan dari basmalah itu tiga. Pertama, untuk minta tolong kepada Allah kedua untuk mendapatkan berkah, yang ketiga untuk meneladani Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah dimulai dengan basmalah. Maksudnya Al-Quran, Al-Fatihah dimulai dengan basmalah. Nabi Muhammad SAW apabila menulis surat beliau mulai dengan basmalah. Iya. Jadi itu tujuan basmalah. Jadi dalam melakukan aktivitas siapa yang ingin mendapatkan pertolongan Allah mulailah dengan basmalah hanya saja ada amalan-amalan khusus yang jenis pengucapan nama Allahnya itu berbeda contohnya ketika berwudu dan mau makan hadisnya hanya disuruh kita mengucapkan bismillah. Bukan mengucapkan lengkap bismillahirrahmanirrahim. Walaupun sebagian ulama mengatakan boleh kalau kita mengucapkan lengkap. Tapi yang lebih baik hanya mengikuti sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Contoh lain, menyembeli hewan. Lanjutannya bukan ar Rahim Bismillahi wallahu akbar. Beda kan? Iya. Contoh lain, keluar rumah. Bismillahi tawakal tu. Allahu wala hawla wala quwata illa billah. Iya. Demikian. Kalau tidak ada uh, hadis yang menunjukkan ucapannya uh, ucapannya yang sudah ditentukan, maka boleh kita ucapkan secara lengkap bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau sudah ditentukan pada amalan itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim itu yang kita ucapkan. Iya. Jadi setiap amalan dimulai dengan nama Allah, cuman lafaznya kadang berbeda-beda. Maka disinilah pentingnya kita mempelajari doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Iya, seperti itu. Wallahu a'lam. Iya, alhamdulillah itu kan mensyukuri nikmat Allah. Ulama menjelaskan bersyukur itu ada tiga rukun. Rukun yang pertama diucapkan dengan lisan bahwa nikmat itu datangnya dari Allah dan kita puji Allah. Misalkan kita mengatakan alhamdulillah rezeki yang saya dapatkan ini asalnya dari Allah. Iya. Ini yang pertama. Jangan kita katakan ini karena kehebatan saya, ini karena ilmu saya, ini karena koneksi saya. Ini orang yang tidak bersyukur. Seperti Korun. Dia mengatakan hartanya ini adalah karena ilmunya, ilmu bisnisnya, ilmu manajemennya. Kemudian yang kedua, meyakini dalam hati nikmat, nikmat itu datangnya dari Allah. Bukan dari selain Allah. Kemudian yang ketiga adalah mempergunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepadanya. Iya. Ini namanya bersyukur. Jadi salah satunya adalah dengan mengucapkan alhamdulillah. Iya. Jadi apa saja setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita termasuk kita bisa melakukan satu aktivitas menyelesaikan pekerjaan kita itu nikmat maka ucapkan alhamdulillah iya barangkali demikian wallahu alam kalau ada pertanyaan lain silahkan benar sekali wanita dilarang sering berziarah kubur bahkan hadisnya sangat keras la'ana Rasulullah Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la'anallahu zawaratil kubur Allah melaknat para wanita yang sering berziarah kubur ya bahkan ada hadis yang lain la'anallahu zairatil kubur Allah melaknat wanita-wanita peziarah kubur artinya walaupun nggak sering hanya saja Sebagian ulama mengatakan hadis itu lemah. Sebagian mengatakan sahih. Iya. Intinya apa? Wanita itu berhati-hati. Kenapa? Berziarah kubur itu bisa menjerumuskan wanita ke dalam dosa. Dosa apa? Pertama dosa meratapi mayit. Sebab wanita itu kan lemah. Nah, ini hikmahnya. Mengapa wanita tidak boleh sering ziarah kubur? Karena wanita pada umumnya lemah. Dikhawatirkan dia terjerumus dalam dosa meratapi mayit. Meratapi mayit itu jamaah sekalian adalah orang yang di dalam hatinya seperti belum rela berpisah dengan orang yang dia cintai. Kemudian keluar dari lisannya ucapan-ucapan yang menunjukkan dia belum rela, belum ridho dengan takdir Allah. Iya, itu yang dikhawatirkan. Atau dia menangis sampai meraung-raung, itu namanya meratapi mayit. Menangis boleh, tapi kalau sampai meraung-raung berteriak-teriak itu dosa besar dosa meratapi mayit namanya. Itu kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Nabi SAW pernah bersabda, Arba arba'atun fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada empat dosa jahiliyah yang masih dilakukan oleh sebagian umatku. Hati-hatilah. Apa itu? Al-fakhru bil ahsab wa ta'nu fin nasab wal istisqa bil anwa wan niyaha. Pertama, berbangga dengan nasab, berbangga dengan keturunan, ya. Kami darahnya biru, kalian merah. Ya. Yang kedua, me, apa namanya? merendahkan nasab orang lain, menghina nasab orang lain, menghina kebangsaan atau keturunan orang lain. Yang ketiga, minta hujan kepada bintang. Ini termasuk syirik. Atau dia yakin hujan ini turun karena bintang ini dan bintang itu. Padahal Allah dialah yang menurunkan hujan. Dan yang keempat, meratapi mayit. Jadi itu kebiasaan jahiliyah. Termasuk wanita yang menangis tapi dengan cara berlebihan, meraung-raung, berteriak-teriak. Ada pula yang sampai apa namanya menjambak-jambak rambutnya sendiri atau pakaiannya dirobek-robek. Itu kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Ini hikmahnya. Hikmah yang lain, kenapa wanita tidak dianjurkan sering berziarah kubur? Karena kaum lelaki dianjurkan sering berziarah kubur. Sehingga kalau wanita juga ikut datang, maka terjadi campur baur antara laki-laki dan wanita sehingga bisa menjadi pintu-pintu syaitan untuk menjerumuskan wanita dan laki-laki itu dalam perbuatan dosa. Iya. Jadi ini hikmah-hikmahnya mengapa terlarang. Baik, barangkali demikian Allah alam. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ulama berbeda pendapat tentang status kesohihan hadis yang lafaznya wanita yang berziarah kubur bukan wanita yang sering berziarah kubur. Jadi di sini ada dua hadis. Pertama wanita yang sering berziarah kubur, itu hadis sahih. Yang kedua, yang ulama masih berbeda pendapat. Wanita yang berziarah kubur, artinya walaupun nggak sering, tetap terlarang. Maka sebagian ulama mengatakan hadis itu doif, berarti boleh asalkan tidak sering. Sebagian ulama lain mengatakan hadis itu sahih, maka tidak boleh secara mutlak. Jadi di sini ada dua pendapat kita mau pilih yang mana? Kalau kita pilih pendapat yang tidak boleh sama sekali, itu lebih selamat. Ya, lebih hati-hati. Lebih selamat. Jadi, kalau kita pilih pendapat yang tidak membolehkan sama sekali, itu lebih bagus. Lebih selamat. Ya. Lebih selamat. Kenapa? Karena ulama yang mengatakan boleh itu tidak akan kemudian mencela kita kalau kita tidak pergi berziarah tapi kalau kita pergi berziarah ulama yang melarang dia akan mencelah makanya lebih selamat tidak pergi sama sekali Ya. nah jadi intinya sebagian ulama mereka mengatakan hadis itu lemah sehingga boleh pergi berziarah kubur tapi kadang-kadang Iya. Kadang-kadang itu mungkin setahun sekali atau setahun dua kali. Iya. Enggak sering-sering. Termasuk mengantar ke kuburan. Karena yang dimaksud berziarah itu adalah datang ke kuburan. Jadi sama saja, apakah pergi mengubur atau pergi kepada yang sudah dikubur. Itu kategori ziarah. Ziarah itu kan artinya berkunjung. Iya. Nah, tetapi ulama yang mengatakan e, boleh berziarah kubur bagi wanita itu pun memberikan syarat. Bukan boleh pergi begitu saja. Syarat yang paling utama tadi jangan sampai dia meratapi mayit. Nah, dia harus betul-betul dia kuatkan. Dia kuatkan dirinya. Jangan sampai dia dikubur itu kemudian malah meratapi mayit. Ya, ini yang harus diwaspadai. Ya. Dan biasanya kalau baru wafat justru saat itulah goncangannya masih hebat. Ya kan? Pukulannya masih kuat. Ini yang lebih dikhawatirkan dibanding kalau sudah wafat sudah beberapa tahun yang lalu misalkan. Iya. Justru kalau ketika mengantar pertama kali saat itulah masih sangat rawan dia terjerumus dalam meratapi mayat dan subhanallah ini banyak kita saksikan ya. Wanita menangis meraung-raung ya ketika wafat orang yang dia cintai. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua harus menjaga adab-adab sebagai seorang wanita muslimah ketika keluar rumah ya menggunakan pakaian yang sesuai syariat menutup aurat dengan uh, jilbab yang sesuai syariat, bukan jilbab gaul. ya. Jadi kalau keluarnya tanpa mengikuti adab-adab syariat, maka menjadi haram. ya. Barangkali demikian, wallahu alam. Hmm. Baik. Itu pendapat yang lemah. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahramin." Seorang wanita tidak boleh melakukan safar kecuali bersama mahram. Sampai-sampai ada sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sudah daftar untuk pergi berjihad, tapi istri saya mau naik haji." Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Pergilah temani istrimu." Ya, jadi luar biasa. Amalan jihadnya saja bisa ditunda. Dan amalan hajinya saja bukan alasan untuk dia boleh pergi sendiri. ya apalagi cuma sekedar pergi jalan-jalan. Ini untuk haji. Nabi tidak izinkan wanita itu pergi sendiri, Nabi perintahkan suaminya untuk menemaninya. Apalagi cuman sekedar jalan-jalan atau kunjungan biasa. Iya. Jadi pendapat yang mengatakan boleh ditemani selain mahramnya atau selain suaminya itu pendapat yang lemah. Dan yang dimaksud dengan mahram adalah laki-laki dari kerabat kita yang haram dinikahi. Kan banyak. Ya. Enggak cuma satu dua orang, banyak. Makanya ini manfaatnya keluarga besar. Ya. Dan itulah manfaatnya Nabi SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak keturunan. Ya, tapi di negeri-negeri orang kafir mereka programkan KB dan kita ikut-ikutan. Ya. Kalau Nabi SAW memerintahkan kita memperbanyak keturunan Dan itu manfaatnya banyak Termasuk ketika kita butuh Dalam perjalanan mahramnya jadi banyak Ya, Contohnya Kakek kita Bapak Paman ya Bayangkan kalau pamannya banyak Banyak pilihan Demikian pula kakak atau adik Demikian pula anak ya, Intinya Semua kerabat yang haram kita nikahi selama-lamanya itu yang disebut dengan mahram dan dengan syarat dia sudah balik. Ini yang boleh menemani dalam perjalanan. Ya, Kalau kerabat yang bukan mahram tidak boleh. Contohnya siapa? Sepupu. Ya, Sepupu itu walaupun kerabat tapi bukan mahram, tapi orang tuanya boleh. Misalkan ibu kita punya kakak laki-laki. Berarti kan paman kita. Itu mahram kita, mahram seorang wanita. Tapi anaknya itu bukan mahram. Iya. Nah ini harus kita pelajari tentang mahram. Ya, jadi sebenarnya nggak sulit karena mahram itu banyak dan tujuan syariat untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kita. Yakin pasti itu lebih bermaslahat bagi kita karena kita tidak tahu di perjalanan ada banyak gangguan-gangguan, ada banyak mudarat-mudarat, maka kita mengikuti ketentuan syariat itu mengandung keberkahan dan kebaikan bagi kita. Iya. Jadi memang betul itu ada pendapat sebagian ulama, tapi itu pendapat yang lemah. Kenapa lemah? Karena bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Wallahu alam. Yang bisa menemani perjalanan yang sudah balik. 80 kilo. 80 kilometer. Menurut pendapat mayoritas ulama. Gak usah ditawar-tawar perintah beliau. Ya. Kemudian yang nenek-nenek itu yang sudah tidak haid dan sudah tidak punya nafsu kepada lelaki, boleh buka jilbab tapi masih pakai kerudung. Beda jilbab dengan kerudung. Jilbab itu adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Dan di dalam jilbab ada kerudung. Iya. Itu dalam syariat Islam. Pakaian wanita itu ada dua, pakaian atasnya Pertama kerudung yang menutup sampai ke dada, kemudian jilbab yang menutupi seluruh tubuh. Ya, dalam Al-Qur'an Allah mengatakan dua hal. Waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah mereka menutup kerudungnya sampai ke dada. Kemudian tentang jilbab. Ya ayuhan Nabiyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min bihinna hendaklah wanita-wanita itu menurunkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jadi ini dua pakaian berbeda. Yang pertama disebut khimar, kerudung, yang kedua disebut jilbab. Iya. Jadi bukan berarti buka kerudung walaupun dia sudah tua. Iya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan kita mohon ampun kepada Allah subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh